Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Uh, kita lanjutkan pembahasan dari wakaf uh, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang makna wakaf secara lugawi dan istilahi kemudian Eh, beberapa dalil tentang wakaf. Kemudian di sini mualif melanjutkan eh, dalil dari permasalahan wakaf dari hadis Ibnu Umar ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang dalil ini sengaja dengan panjang dibawakan eh, oleh mualif di dalam kitabnya Mukhtasar ini karena menunjukkan menjelaskan banyak ahkam yang berhubungan banyak hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan wakaf maka sekalian sambil kita baca insyaallah beberapa hal yang berkenaan dengan permasalahan wakaf akan kita jelaskan sambil membaca hadis ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa 'an ibni Umar qala asaba Umar ardan asaba Umar ardan bi Khaybar فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaitu Abdullah bin Umar ia berkata Asaba Umaru ardan bi Khaybar Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Khaybar bagian utara dari kota Madinah dikenal sebagai tanah yang subur untuk pertanian kurma dan di sana banyak perkebunan kurma. Yang ketika dalam perang Khaybar Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan rampasan perang dan setelah dibagi termasuk pun Umar mendapatkan bagian Khaybar tanah di Khaybar Aisyah mengisahkan bahwa kami Rasulullah SAW tidak pernah makan kenyang kecuali setelah Khaybar ditaklukkan. Artinya makanan dengan ditaklukkan Khaybar e, ketersediaan makanan pokok itu kurma bagi kaum muslimin di Madinah menjadi cukup. Dia mendapatkan sebidang tanah dari rampasan perang Khaybar. Baatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha beliau meminta perintah Rasulullah SAW terhadap harta tersebut Takmir minta perintah Ya Rasulullah Perintahkan apa yang kau perintahkan Akan aku salurkan hartaku untuk itu Menunjukkan bahwa para sahabat Allah alaihim ajma'in Dalam segala hal mereka merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pun permasalahan pribadi harta adalah milik Anda yang Anda dapatkan terserah Anda mau disalurkan untuk apa tapi para sahabat Allah alaihi majma'in tidak berbuat demikian mereka meminta pendapat dan bukan minta pendapat meminta perintah Beda minta pendapat. Minta pendapat bisa setuju, bisa tidak. Tapi ini minta perintah. Fakal, ia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabtu ardan bi khaybar, Lam usib malan qattuhu wa anfasu andi minhu. Wahai Rasulullah, Aku mendapatkan sebidang tanah di khaybar. Yang aku belum pernah miliki harta sebelumnya yang lebih berharga di sisiku daripada tanah ini maka beliau mengatakan ya Rasulullah terserah apa yang kau perintahkan untuk disalurkan akan aku salurkan untuk hal tersebut ya. menunjukkan para sahabat dan Allah jemaah berlomba-lomba dalam kebaikan dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah mengatakan kalian tidak mendapatkan albir kebaikan sampai kalian membelanjakan akan ya dan dan dinullah sebagian dari harta yang paling kalian, yang kalian cintai dan Umar mengatakan ini harta yang paling kucintai tidak pernah aku dapatkan harta sebagus ini tanah sebagus ini tidak pernah subur ini dan sudah ada tumbuhan di sana yang menghasilkan tidak pernah maka ya Rasulullah perintahkan aku untuk apa ini aku salurkan Qal Rasulullah bersabda in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha Rasulullah bersabda in syi'ta jika engkau mau ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim Allah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat agung dan mulia. Tadi Umar mengatakan apa ya Rasulullah? Perintahkan apapun akan aku taati tentunya. Apa jawaban Rasulullah? Kalau engkau mau. Tidak langsung, oh ya dah. Jadi itu sini, seserah saya, semua seserah gimana. Gimana? Sebagaimana yang kita saksikan ya atau kita dengar dari beberapa ustaz yang bila orang ini menyalurkan sedekahnya seenaknya dia menerima kemudian menyalurkan seenaknya Rasulullah mengatakan syi'ta menghargai bahwa harta ini adalah harta pribadi kecuali zakat yang wajib ini bukan zakat yang wajib Rasulullah menghargai Umar bin Khattab dan menghargai para sahabat yang lain in syi'ta habbas ta'asulaha atau sedekah biha kata Rasulullah tadi tadi Umar mengatakan sudah menyerahkan diri terserah ya Rasulullah tapi Rasulullah mengatakan kalau engkau mau kalau tidak nah, mafhum syarat berarti kalau tidak berarti bisa Rasulullah memberikan solusi yang lain in jika engkau mau wahai Umar Abbas ta'asulaha engkau tahan asalnya engkau tahan asalnya tahan tanah tersebut wa tasaddaqta biha dan dengan hasilnya engkau sedekahkan inilah dia yang wakaf ya harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh diperjualbelikan, ditahan. Tapi hasilnya atau ghallahnya ini yang disedekahkan. Qal fatasaddaqo biha Umar. In Umar berkata, lalu bapak beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu mensedekahkan harta tersebut. Jadi bukan mensedekahkan sedekah yang habis, tapi dengan ditahan pokok harta yang disedekahkan tersebut. Memang disedekahkan oleh Umar, ghaira annahu la yuba'u Yaitu tanah tadi tidak boleh dijual belikan. Tidak diperjualkan. Wala yuras dan tidak akan diwarisi oleh ahli waris Umar bin Khattab. Wala yuhab dan pun tidak akan dihibahkan. Ya. Yang boleh hanyalah hasil dari tanah tersebut fatasaddaqa biha fil fuqara'i maka Umar mensedekahkan hasil dari perkebunan Khaybar tadi untuk siapa? untuk orang fakir miskin wa fil qurba dan untuk kerabat beliau kurba kerabat itu yang ada hubungan rahim ada hubungan kerabat, hubungan rahim, hubungan silsilah, hubungan nasab, hubungan darah dinamakan dengan kerabat sekalipun dia tidak miskin sekalipun dia tidak miskin wafir riqabi dan untuk budak budak ingin merdeka maka bisa dimerdekakan dari keuntungan tanah Umar bin Khattab yang ada di Khaybar tersebut Wafi fi sabilillah dan untuk jihad fisabilillah kebutuhan perang senjataan ya ataupun kendaraan dan lain-lainnya berkenaan dalam peperangan wa sabil dan beliau sedekahkan juga untuk ibnu sabil ibnu sabil yaitu orang yang musafir kemudian tidak memiliki bekal untuk kembali ke daerah asalnya terputus perjalanannya wadhaifi dan untuk tamu ya untuk tamu la junaha ala man waliha sedekahkan untuk kelompok ini kemudian Ibn Umar mengatakan tidak ada dosa bagi orang yang mengurusi tanah wakaf tersebut ayak kula min habil ma'ruf itu makan dari hasil tadi bil ma'ruf dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Artinya, nazirul wakaf, pengelola wakaf atau pengurus wakaf boleh mendapatkan gaji dari hasil wakaf tersebut. Ya. Jadi berapa gajinya? Yaitu bil ma'ruf. Apa bil ma'ruf? Yaitu adat kebiasaan di daerah itu. Bila orang yang bekerja sekian jam untuk mengolos itu berapa biasa pantas gajinya? Kalau ada beberapa pilihan, maka pilih yang terkecil. Umpamanya dengan e, pengalaman sekian tahun bekerja di sebuah tempat pengelolaan, Mengelola manajemen manajer atau apa, gajinya biasanya sekian, umpamanya kinerja 10 juta per bulan, dengan mengurus wakaf jam yang sama, pekerjaan yang sama, berapa gajinya? Boleh ngambil 10 juta. Boleh bila gajinya ada berkisar antara 10 sampai 15 umpama atau 10 sampai 20 ya tergantung perusahaan di mana dia bekerja sebelumnya maka diambil yang terkecil ya ini dimaksud dengan bil ma'ruf ya, nazirul wakaf boleh mendapatkan upah pengelolaan wakaf ini wa yut'imu dan Eh, nazir wakaf dan uh, nazir wakaf tadi boleh memberikannya juga juga kepada temannya. Ya. Ghayra mutamawwilin malan yang tidak boleh diambil oleh dia menjadi kepemilikan harta milik pribadinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan hadis ini menggabungkan banyak hal di dalam permasalahan zakat di antaranya bahwa zakat tidak boleh diwarisi tidak boleh belikan tidak boleh dihibahkan asalnya tapi hasilnya ini yang digunakan dan boleh untuk fakir miskin eh, kecuali uh, eh, wakif yang berwakaf mensyaratkan boleh untuk fakir miskin boleh juga untuk kurba kerabat boleh untuk budak melekakan budak boleh untuk jad bisabilillah boleh untuk ibnu sabil boleh untuk tamu dan sebagian boleh diambil oleh uh, pengurus atau pengelola wakaf. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan lebih rinci berapa rukun dan persyaratan yang berkenaan tentang akad ijab dan kabulnya. Kemudian syarat wakif dan maquf ada insyaallah taala syurutul wakif dan beberapa hal yang berkenaan setelah menjelaskan hadis nomor ini. Wabillahi taufik. Jazakallahu khair atas penjelasan yang eh, disampaikan dari uh, faidah hadis Ibnu Umar terkait dengan wakaf dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi para pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja Anda bisa bertanya di layanan telepon 0218236543 silahkan dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 08131 kita angkat satu telepon yang pertama halo silahkan halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Rizal di Singkawang. Pak Rizal, silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiik, Pak Rizal. Mau nanya ini, Ustaz. anak-anak eh, ada dapat beasiswa. Tapi syaratnya anak harus membuka rekening di bank konvensional. Apakah ini termasuk darurat, Ustaz? Afwan, itu mampu atau tidak membiayai sekolah anak? termasuk kuang apa Ustaz pernah. Baik. Baik, Pak Rizal, jazakallah khair. Boleh insyaallah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, membuka rekening di bank konvensional sering kita jelaskan bahwa di sini ada persyaratan riba yaitu di mana lembaga tersebut ketika kita mengajukan formulir pembukaan rekening dan dicantumkan bahwa si pemilik rekening ini akan mendapatkan uh, bunga sekian persen ya, per tahun. Dan bila kita menyetujuinya berarti menyetujui riba. Untuk di bank konvensional, untuk giro itu bisa. Giro biasanya bisa karena para pemegang rekening giro tidak banyak sehingga bisa mereka rubah formatnya yang ini untuk tidak dicoret atau tidak diakui untuk tabungan coba ya, Setelah anda coba Untuk meminta rekening tabungan tadi agar di coret atau tidak diakui Bahwa saya menerima bunga Maka dia berubah akan menjadi pinjaman tanpa bunga dan tidak riba ya. Dengan demikian menjadi boleh Tapi bila tidak memungkinkan dengan beralasan Point default ah, seperti ini dari pusat dan tidak bisa droba, droba ah, akadnya ya. Dalam keadaan tidak mampu untuk membiayai sekolah anak Insya Allah tidak mengapa Wabillahi taufik dengan syarat biarkan dan darurat tuqaddar biqadariha. Ya. E, tinggalkan rekening minimal, ya apa? saldo minimal rekening tadi, maka bila ada bila uang setelah disalurkan uang habis sisa habis cepatnya. Tinggalkan saldo minimal agar tidak tertutup. Wabillahi taufik. Pak Rizal di Singkawang Semoga bisa difahami dan kita berikan kesempatan berikutnya Di line telepon 021-823-6543 Halo Iya, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umur di mana? Dengan umur Hana di Bogor Baik, silakan umur Hana Barakallahu Pak Ustaz Allah yang baik Ustaz saya mau tanya ini di ya kriterianya uh, pegadaian yang syar'i itu Pegadaian namanya. Uh, Ibu maksud lembaga penggadaian atau ingin menggadaikan? Iya. Baik. Iya yang mana Ibu? Yang sebagai lembaga atau keperorangan? Lembaga, iya. Atai. Lembaga, iya, iya. lembaga. Ya. ya gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Muhammad. Saya Ustaz. Eh, di negara kita emang ada sebuah lembaga dinamakan dengan penggadaian syariah. Hmm. Ya. Ya Allah taala alam. Kalau menurut saya belum terpenuhi akar-akar yang sesuai syariah di lembaga tersebut. Di mana kita minjam uang, ya, kita kembalikan uangnya dengan berlebih, baik biaya administrasi. Kalau penggadaian emas jelas ada biaya pertambahan yang lain. Ya. Maka Allah taala alam. Sebaiknya, sebaiknya daripada Eh, menggadaikan jual barangnya hmm. jual barangnya selesai permasalahan baik demikian Muhana di Bogor <clears throat> dan ini juga solusi yang diberikan Ustaz lebih baik menjualnya saja saya lebih aman dan barakallahu Fik. kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon di 021 823 6543. baik halo halo assalamualaikum waalaikumsalam Warahmatullahi dengan siapa di mana Ana Budi dari Cibarusa. Baik, salah Budi, silakan. Uh, Ana mau nanya tentang hukumnya BPJS gimana ya Ustaz ya? Baik. Baik itu aja. Baik. Pak Pak Budi. Iya. Anda butuh sekali atau tidak dengan ini? Uh, ini kan keadaannya saya lagi mepet, istri lagi hamil, eh, mau lahiran. Mampu. Pekerjaan. Mampu untuk melahirkan biaya pelahiran tidak mampu? Uh, dalam biaya pelahiran ini dan diperkirakan bayi dalam keadaan sungsang atau mau cesar gitu. Hmm. Nah, ya biaya yang ada ini cuma 5 juta dan berkiraan-berkiraan. Biasanya tidak antum tidak mampu begitu untuk membiayai. Ya, kita. belum mampu gitu. Baik, Allah Baik, ya Budi. Nah, ya. jasa penuh khairan. Allah barik fiik. Ya. Barakallah. Baik, Saya akan Ya. BPJS eh, atau Badan Pengelola Jasa Jaminan Sosial Kesehatan ya Semoga ada perubahan yang baik dari badan ini, pengelola ini, di mana sangat membantu bagi kaum muslimin dan seluruh warga Indonesia program ini. Biaya sangat murah dengan uh, risiko yang di cover atau yang ditanggung oleh mereka risiko kesehatan dan tidak terbatas. Nah besar Untuk sesar mau Indonesia bisa mungkin 10 juta, 8 juta Itu Anda cuma membayar premi Murah paling sampai 70 ribu per bulan atau 1000 per bulan Mendapat jasa tersebut Ya Tetapi masih ada beberapa hal Yang perlu diperbaiki Yang masih bertentangan dengan kaidah syar'i Di antaranya uh, Bila terlambat Membayar premi akan dikenakan denda 2% persen. ya tapi masih dapat pelayanan anda mendaftar kemudian anda bayar premi pada bulan pertama kedua ketiga belum anda bayar ini masih dapat pelayanan tapi nanti pada suatu saat pada bulan ketujuh atau ke delapan saya lupa itu akan dihentikan pelayanan dan bila anda ingin terhadap pelayanan kembali harus membayar 7 bulan ini tambah dengan denda 2% hmm. denda atas keterlambatan pembayaran hutang ini adalah riba anzirni azidka beri aku masih tangguh dan aku, dan aku tambah utangku e, eh, banyak orang beralasan dan ini cara berpikir untuk banyak hal yang e, eh, kewajiban tidak tunai seperti menjual membeli barang dengan tidak menjual barang dengan tidak tunai atau memberikan jasa tidak tunai seperti listrik air dan lain-lain ini baru belakangan dengan denda menurut mereka ini satu-satunya jalan untuk uh, sanksi agar orang tepat waktu dalam pembayaran sebetulnya tidak Allah taala buktinya fisik dahulu dalam bentuk uh, pasca bayar banyak yang nunggak tapi dengan bentuk prabayar hmm. ya dengan adanya teknologi prabayar tersebut siapa yang berani nunggak kalau nunggak ya mati habis sudah tidak ada lampu, tidak ada apa-apa di rumah dia. Hmm. hmm. Maka ini saya cari solusi yang lain. Bagaimanapun juga solusi ini masih riba. Kembali kepada kasus Pak Budi tadi, semoga pihak yang berwenang dalam hal ini bisa mencari solusi lain untuk apa memberikan sanksi kepada para pemegang uh, ikut sertaan BPJS ini. Hmm terus ke Pak Budi memang ini akad memang mengandung riba ya tapi dalam kondisi seperti dia jelaskan istrinya akan melahirkan dan diperkirakan dalam keadaan sesar, yang butuh biayanya dan tidak mampu biayanya maka dia fakir miskin dan riba dalam keadaan darurat boleh riba dalam keadaan darurat dibolehkan tapi darurat yang sifatnya adalah daruriyat yang betul-betul darurat bila tidak dilakukan akan hilang salah satu dari lima daruriyat al-khams itu nafs, ad-din, jiwa, kemudian agama, jiwa, kemudian kehormatan, harta dan akal. Ini akan hilang jiwanya dalam pertolongan dengan cara atau jiwa janinnya. Maka boleh dia melakukan hal tersebut, ya. Kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan uh, dalam hal itu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para pemegang kebijakan dalam hal ini sehingga mereka merubah e, cara apa e, sanksi bagi yang terlambat membayarkan premi ya. dan dengan demikian memudahkan sekali bagi kaum muslimin dan warga Indonesia untuk mendapatkan produk ini wabillahi taufik Jazakallah khair dan demikian mendengar kita Bapak Budi dan Abu Ima yang ada di Lampung yang bertanya tentang hal yang sama. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan telepon kami angkat kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat ya. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari eh, Abu Ahmad di Cirebon. Baik, Abu Ahmad di Cirebon dikeraskan Pak suaranya Pak ya. Silakan. Iya, tayyib, tayyib. Ini Ustaz mau barakallahu fikum Ustaz mau tanya. Allah barik Permasalahan jual beli. Keraskan suaranya Pak Ahmad. Ya, permasalahan jual beli Ustad. Ya. Yang anak tanyakan, anak dipercaya untuk penerima barang dengan catatan si supplier ini anak harus membuka giro selama tiga bulan. Setelah itu Membuka giro tiga bulan maksudnya apa? Rekening giro atau? Iya, rekening bilet giro, Ustaz. Bilet giro atau rekening giro? Rekening giro. Baik, terus. Nilai, misalnya nilai penjualan anak 30 juta. Terus? Terus dibagi tiga sesuai dengan permintaan supplier tersebut. Terus, antum terima barang. Iya, betul. Dari produsen untuk dijualkan. Iya. Terus dia mengatakan harus buka rekening giro. Iya. Terus? Eh, setelah itu anda perhatikan dia selama ini dia giro ini diperjualbelikan ke pihak maaf, maaf, maaf. Anda bikin bilet giro atau buka buka rekening giro? Giro yang Anda berikan ke supplier ini Anda tahu, Anda dia tuh dijual belikan dapat uang tunai. Oh. Baik, tertulis di gironya berapa? Eh, dari 10 juta Anda buka giro, dia dapat uang tunai sembilan juta lima ratus Iya, iya. Berarti yang tiga giro ini dia dapat uang tunai. Nanti beli barang dengan giro berarti. Iya, betul. Oh, iya, taib. Bukan menerima barang namanya karena bilang ya. kemungkinan kan bakal Terus gironya ini dijual belikan oleh dia. Iya, betul. Gironya tiga bulan. Iya. tay Terus pertanyaan nanti bagaimana? Itu anak terkena riba enggak ya? Itu terkena riba atau tidak? Iya. Okay. Berarti gironya riba. ah yang <laughs> lewat masya Allah Bapak Ada satu lagu Ustaz Alafu mendesak sekali Betul. Ini anda dipercaya eh, mungkin sahabat atau mungkin kerabat untuk membangun suatu rumah. Dipercaya membangun suatu rumah maksudnya apa? Diupahkan atau ya, gratis? dibebaskan untuk pembelian material anak dipercaya untuk menyediakan. Ah, tolong beri, beri jual kepada kami material gitu. Iya. Baik terus. Anak kan pedagangnya. Terus eh, Antum punya toko material? Iya, betul. Baik, Ahmad, Masya Allah. Uh, dia mensyaratkan, nih Pak, kalau Anda mau beli semen ke Bapak dengan catatan harga sekarang. Uangnya? Iya, uangnya di awal. Uangnya sekarang, semen sekarang? Iya, jadi dia jangan catatan nanti diambilnya semuanya dia apa dua tahun tiga tahun Eh, antum katakan, kalau semuanya rusak bagaimana? Dia nggak mau tahu, mending <laughs> daripada dia naruh uang di taruh di laci, dia nggak yeah, yeah, di, di bank. Ahmad, Bapak Ahmad, sebentar sebentar. Ya. Ini semennya diserahkan dan kapan dia ingin begitu. Iya. Tapi uang iya. cash di awal. Di awal. Taib, taib. Sedangkan anak pikir anak tadi tidak mau kan fluktuatif Ustaz, semen, besi gitu. Dia lengkap semua semua perlengkapan anak sediakan dia tapi atas tiga tahun. nanti jual dengan harga per hari itu atau lebih mur atau lebih lebih murah? Per hari ini. Iya iya iya. Tanya. Anak pengalaman begini sempat anak pernah dapat harga dari mulai tiga puluh ribu sampai menginjak enam puluh ribu anak pernah jadi kebingungan. ya. Jadi anak itu nggak mau berarti? Hah? Nggak mau? Dia terserah dia terserah anak mau berapa berapa nanti. Tatapannya anak syaratkan pas nanti ente butuh harga kenaikannya dibagi dua. Anak syarat. Oh, harga kenaikan bagi dua? Iya. Oh, disyaratkan seperti itu? Iya, setelah lima tahun kemudian ternyata sekarang harga semen lima. ternyata seratus ribu. Nah kan antara selisih eh. seratus ribu enam puluh lima. Maaf Pak Ahmad, tanggal penyerahannya jelas atau tidak? Tidak, mau maunya dia kapan diambil? Tidak jelas. Tidak jelas. Iya. Tidak, tidak, Baik, Pak Ahmad, itu saja. Nanti 35 juta ini, eh, 35 ribu ini dibagi dua anak, masih ditombokin. Ya, eh, jelas, Pak Ahmad, jelas, Pak Ahmad. InsyaAllah. Ya, syukuran, kasih Ustaz. Allah ibarik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Ahmad. Ya, uh, yang pertama, bagaimana hukum menjual belikan bilet giro tadi? Dia membeli barang, kemudian dia dengan bilet giro yang tertunda pembayaran bisa pencairan setelah tiga bulan yang penerima giro ini <clears throat> dia ingin uang tunai dan dijualnya dengan harga di bawah itu. Nah. Eh, perlakuan penjual ini atau penerima giro ini adalah riba. Karena dia jual beli uang dengan uang dengan nilai yang berbeda dan tidak tunai. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan bahwa ini bentuknya dia meminjamkan ya, bahwa saya umpamanya terima giro dari antum Ihsan terima giro ya. kemudian saya jual kepada C gironya 10 juta saya jual kepada dia 9 juta setengah giro ini saya bisa carikan baru, baru tiga bulan lagi saya butuh uang hari ini berjalan dua hari umpamanya saya jual kepada dia sembilan juta lima ratus. nanti dia bisa menjual bisa mencairkan dari bank yang menerbit, yang menerbit mengakui giro ini sebanyak 10 juta untung dia 100 ribu rupiah hakikatnya dia memberikan pinjaman kepada saya sembilan juta lima ratus dan dia mendapatkan pertambahan lima ratus ribu dan ini adalah sepakat Oki okay, mengatakan bahwa ini riba dain atau sekurang-kurangnya sebagian kata para bagian ulama ini riba albe. Bila kita memberikan giro seperti ini dan kita mungkin tahu mungkin tidak kecuali dia mengatakan berikan saya giro kalau saya butuh nanti uangnya saya gironya saya jual ya maka ini tidak boleh dan bila tidak mengetahui tidak ada masalah ya setiap kita menjual karena kita juga tidak punya uang tunai umpamanya ya, kalau dibuat uh, surat cek kosong akan berbahaya kalau dibuat giro bisa walaupun anda belum punya uang tunai bisa tapi pada tanggal 3 bulan tersebut beberapa hari sebelumnya atau pada tanggal itu anda uh, tutupi giro Anda sehingga tidak menjadi tindakan uh, kriminal atau sebuah uh, tindakan kejahatan. Ya. Maka bagi Anda yang menjual membeli dengan giro, artinya memberikan giro pembelian imbalan imbalan insya Allah nggak ada masalah. Yang berdosa adalah si penjual barang dan dan men, si penjual giro tersebut dia yang berdosa. Hmm. Allah taala. Pertanyaan beliau yang kedua sebentar karena masalahnya juga penting saya kira ini akad salam dengan penyerahan yang tidak jelas maka salamnya batal kalau ingin di ingin di apa ingin diperbaiki akadnya karena Rasulullah SAW datang ke Madinah dan beliau mendapatkan bahwa penduduk Madinah melakukan akad salam fi amaini wa thalatha awam fi amin aw amin thalatha awam. Beliau melakukan akad salam di mana uang cash sekarang pada saat ini barang diterima setelah satu tahun atau setelah dua tahun atau setelah tiga tahun. Maka Rasulullah mengatakan man aslafa fi syai'in al-yuslif fi kailin ma'lumin wazin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Bila seseorang kalian melakukan akad salam, maka hendaklah barang jelas. Kau tadi jelas barangnya dan harga jelas. Sekian kubik pasir atau sekian eh, ribu bata atau sekian eh, besi dengan spek seperti ini yang tidak jelas ini ila ajal karena Rasul mensyaratkan ajalnya jelas karena bila ajal tidak jelas seperti tadi kapan mau maunya diambil sini ghararnya tinggi ghararnya tinggi seperti yang beliau jelaskan tadi apalagi untuk material bisa dalam beberapa bulan naik sampai mungkin 100% ya maka dengan persyaratan beliau mengatakan kerugian ditanggung dua bagi dua tidak mengubah menjadi boleh hmm. karena dari as dari awalnya akad salamnya batal maka jual beli salamnya batal tinggal kalau ingin dibenarkan disepakati kapan penyerahan umpamanya diserahkan pada tanggal sekian walaupun dia belum butuh bangun urusan dia saya sudah serahkan ya. sehingga bisa minimalkan gorolnya ketika jelas kan eh, gorolnya otomatis jadi minimal ketika jelas gorolnya jadi minimal para penyerahan dia perkirakan mungkin prediksi dia ini akan naik tinggi karena satu dan lain hal ya harga barang atau atau mata uang berturun turun dalam drastis umpamanya dalam waktu tersebut jangan terima atau jangan terima dengan per hari ini naikin sedikit hmm, nah. ya memang dia mengandung gharar tetapi ghararnya diminimalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan demikian menjadi boleh berdasarkan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ini satu lagi Ustaz. Kalau sekiranya jelas waktunya di tahun yang kedua, tapi benar ada kenaikan harga. Akad yang tadi disebutkan tetap dibayar. Akad lazim mengikat. Mana? Maka kerugian ditanggung oleh si penjual. Penjual. Nah. Dan sebaliknya, kalau harga turun, dia tidak berikan kompensasi dengan demikian nah, kerugian ditanggung oleh pembeli dan penjual yang untung. Dan nah. begini memang jual beli. Jual beli. Akadnya lazim mengikat. Dia tadi mengatakan bahwa naik, kata siapa terus naik, mungkin juga turun dengan ekonomi menguat umpamanya atau uang menguat. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair dan demikian Pak Ahmad di Barakallah Fik atas pertanyaannya Jazakallah khair Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana ketentuan syariat tentang pergantian naldir Atau pengelola wakaf uh, Karena sekarang yang ada Naldir seakan-akan menjadi pemilik pribadi Dari Abu Umar di Tulung Agung Allah barik fikir ya, Abu Umar tentang nazir penggantian nazir bila al-waqif yang mewakafkan syaratkan nazirnya si fulan atau si fulan dari keluarga aku maka nggak mungkin diganti tindakan dia yang seolah memiliki tindakan yang salah dosa jangankan dia si wakif sendiri menunjuk dirinya selagi saya hidup saya nazir atau pengelola wakaf ya. berbuat semaunya dia ya. seperti masjid diwakafkan tanah masjid kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah di masjid membuat acara kawinan yang pakai musik dan musik telah karena dalam agama Allah ya, maka dia berdosa dan berhak bagi kaum muslimin yang menggunakan tersebut untuk mengeluarkan dia dari nazar wakaf. Nah. Karena bertentangan dengan maksud syariat, bertentangan dengan maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah dikeluarkan dengan ikrarnya dia mengatakan bahwa ini wakaf ya, atau dengan perbuatannya insyaallah akan kita jelaskan pada pekan depan keluar dari kepemilikan dia menjadi milik Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu milik Allah. Ya. Apalagi menjadi milik Anda. Wabillahi taufiq. Eh, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasannya Barakallah fiqh dan demikian bagi Bapak yang bertanya di Tulung Agung Kami akan kembali pertanyaan berikutnya Setelah saya mengenal sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Setelah saya mengenal sunnah Saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya di bank konvensional Namun saya masih memiliki hutang Bolehkah hutang itu dipotong dari Aztec dan uang hak-hak saya yang di, dikeluarkan dari bank tersebut. Boleh insyaallah taala. Hmm. Jadi kita jelaskan bahwa hal haram. Ya. Ini adalah imbalan dari jasa uh, yang diharamkan oleh Allah. Pada saat tidak boleh, tapi dalam keadaan kondisi seperti demikian, darurat untuk membayar hutang atau untuk memenuhi kebutuhan hidup dia, semoga tidak mengapa dan ini dijelaskan oleh para ulama dan dari Ibn Ibn Maudud, An-Nawawi, Ibn Rajab Hanbali bahwa di tangan karena di antara pendistribusian harta haram kepada fakir miskin dan orang ini sekarang sebagai fakir miskin hmm. bahkan atas dia hutang maka boleh dia gunakan untuk hal tersebut wabillahi taufiq Nah, eh, jazakallah khair demikian bagi Bapak yang bertanya barakallahu fiik. Kami akan ke pertanyaan berikutnya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi dari Izul di Riau. Beliau bertanya, saya uh, ingin menabung akan tapi sebaiknya di mana Ustaz? Kalau menabung di rumah khawatir tidak aman, sementara kalau di bank khawatir kena riba. Pada solusi yang lain. Di bank saya, di bank syariah bisa menabung di situ, ya ambil yang uh, <clears throat> apa uh, produk tabungan yang mudharabah, hmm. insya Allah lebih ringan. Ya, kalau anda masih ragu juga, buka giro di pos. Mana? Tidak ada pertambahan giro di kantor pos tidak dapat sambat tapi mungkin akan repot anda menggunakan fasilitas yang ada di bank untuk pembayaran tidak pembayaran dan lain-lain jadi untuk anda bisa mencarikan juga di beberapa kantor pos yang lain nah. ya. kalau memang yang di bank lebih memudahkan ambil yang tabungan mudharabah wabillahi taufik ya, Baik, jazakallah khair. Demikian Pak Izul dari Barakallahu Fik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau A dan B bersyirkah ya, Sama dalam model dan uh, pengelolaannya Tapi dalam perjalanannya A tidak aktif untuk mengelola usaha tersebut Apakah atau apabila B boleh tidak digaji saat Digaji tidak boleh Nah, Tapi B menaikkan uh, porsi keuntungannya atau porsi bagi hasil boleh nah. ya, Yaitu eh, A dan B, si B ini bekerja dan A tidak ikut mengelola. Awalnya mengelola. Di awal umpamanya modal sama-sama 50% umpamanya. Kemudian bagi hasil sama-sama 50% juga. Kerugian jelas harus berdasarkan porsi modal. Jadi kemudian si A tidak bekerja lagi. Si B yang bekerja sendiri. Tentu tentu si A ingin mendapatkan penambahan, si B ingin mendapatkan pertambahan dari jerih payahnya mengelola. Hmm. Kalau digaji, Allah menjelaskan bahwa tidak boleh syarik anggota syirkah mendapatkan gaji. Kenapa? Karena kalau bila dia digaji, dia selamat modalnya dari kerugian. Memang kita katakan kan imbalan kerja dia, iya imbalan kerja dia, tetapi syirkah adalah bekerja sama. Ketika selamat dari umpamanya digaji masing-masing modal uh, yang perlu 50 juta dan si A untuk kerjanya si B digaji dengan 5 juta per bulan hmm. setahun kali 12 berapa gajinya 60 60 juta kira-kira ya hmm. atau emang 60 juta hmm, ya, 60 juta gaji 60 juta ini terjadi kerugian setelah akhir tahun lah qadar Allah tidak ada kelalaian tidak ada kelalaian hmm. Allah terjadi kerugian habis bawa banjir atau segala macam. Apakah si B rugi? Dia sudah dapat kembali modalnya 60 juta, Itu iya. tinggal 40 juta yang si A eh, malah untung dia 10 juta dari modal 50, iya. dapat keuntungan 10. 10 iya. yang si B hilang sama sekali modalnya yang si A hilang sama sekali modalnya maka ini yang dijelaskan oleh para ulama ya, dan ini yang dikeluarkan dari film standar uh, eh, Mi'yar tapi kalau dinaikkan ya si B mengatakan sekarang bagi hasil bukan 50 50 tapi 80 20 karena Anda tidak bekerja. Hmm. Yang pertambahan bagi hasilnya merupakan imbalan dari jasa kerjanya. Nah, ini berbeda dari yang pertama karena ini bila ternyata nol hasil akhir tahun sama-sama rugi. Hmm. Ya. Kerugian dari si B, kerugian kerja dan kerugian modal. Si A modal saja. Ya, untung sama-sama untung. Si A masih untung 20%, si B untung 80%. Keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan, tetapi kerugian tidak. Tetapi ada solusi lain, dibuat akad terpisah antara akad penggajian dengan akad syirkah. Artinya, ya udah, saya setuju kami menunjuk, kami menunjuk Anda sebagai pengelola dengan gaji sekian tapi tidak ada hubungan antara akad gajian ini akad ijarah dengan akad syirkah artinya kalau anda tidak cakap kami berhentikan syirkah tidak putus ya hmm. maka ini boleh solusinya tapi memang terpisah dua akad yang terpisah wabillahi taufiq Baik, kalau khair atas penjelasannya barakallahu Fik Kita beralih ke telepon kembali, silakan ada masih ada waktu yang uh, kita bisa salah jawab bagi para pendengar dan pemirsa silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Dengan Abu Fikri. Ya, di mana Abu Fikri? Di Bekasi. Baik, Abu Fikri, silakan. Saya mau nanya, ini saya ada kerjasama dengan teman tapi sifatnya sharing modal untuk uh, pabrik uh, perangkat tertentu Bentar, sebentar. Sharing modal, antum nyerahkan modal, dia nyerahkan modal juga. Iya, jadi ya. ada pabrik A, terus ada agen tunggal, taruhlah PTP ya. PTP itu eh, dia tidak sendiri membawa modalnya, tapi ngajak orang lain. Terus kemudian kalau eh, barang itu terjual, kita mendapatkan sekian persen dari hasil penjualan tersebut. Itu boleh tidak? Kalau tidak terjual? Iya, pada saat barang itu terjual, kita iya. mendapatkan. Jadi bagi eh, hasilnya hanya persentase dari barang terjual. Iya, iya betul. Antum syirkahnya sharing modal untuk, barang terjual atau untuk keseluruhan aset perusahaan tersebut, perusahaan B tadi? Enggak, enggak, enggak keseluruhan. Jadi dia kan sebagai apa ya istilahnya itu agen tunggalnya gitu Ustaz. Iya agen tunggal apakah dia tidak punya gudang tidak punya pegawai tidak punya ya, nggak punya nggak punya inventaris Cuma yang lain nggak punya modal dia iya oh, hanya dari penjualan tadi dapat penjualan ya, sekian. Iya, iya, mohon penjelasan Ustaz. Kira-kira boleh nggak? Baik. Baik. Allah ya. Jazakallah khair. Silakan. Allah uh, eh, akad sepertinya yang saya pahami dari Abu Fikri bahwasanya si B eh, saya umpamanya memiliki perusahaan menjadikan menjadi distributor tunggal untuk penjualan barang dan perusahaan saya tidak perlu apa -apa pun tidak perlu pegawai tidak perlu segala macam dan telepon nggak punya ya modal untuk membeli barang ini umpamanya satu miliar jadi modal saya 500 juta beli bantu 500 juta kemudian keuntungan saya katakan anda ini kan jelas barang sekian barang sekian kemudian dijual umpamanya barang satu miliar dijual umpamanya satu setengah miliar untuk Anda saya katakan adalah eh, 50 30% umpamanya. Karena saya mengelola 30% dari satu dari 500 juta tadi. Ya, 30%. Berapa 30%? 15 150 juta kali ya? Hah? Iya, mungkin 150 juta. Atau 150 juta. Bolehkah akad seperti ini ataukah tidak? Allah ta'ala alam yang, di, yang dijelaskan oleh para ulama Bagi hasil itu boleh dengan presentasi Bukan dengan besaran dari modal Kalau saya katakan bahwa umpamanya uh, Saya beri untuk anda eh, uh, 10% dari modal anda Modal tadi 1, 500 juta 10% berarti 50 juta dalam kontrak ini ya, Ditentukan angkat kontraknya itu selama umpamanya sampai proyek ini selesai sekian waktunya ini tidak boleh atau saya katakan untuk anda 200 juta hmm. ya, tidak boleh hmm. atau saya katakan 100 juta juga tidak boleh tidak boleh dengan porsi dari modal persentase dari modal dan tidak boleh dengan jumlah tetap dan tadi persentase dari penjualan barang apakah ini laba atau tidak belum tentu itu adalah laba tentu itu laba karena biaya operasional pasti ada walaupun di mata tidak ada kantor tidak semua tapi pasti ada biaya operasional ya hmm. maka ini mengandung unsur gharar mengandung unsur gharar dalam akad syirkah seperti ini maka tidak dibolehkan Masya. mengandung unsur gharar karena bisa jadi tidak dapatkan keuntungan seperti sebesar itu ya maka dalam hal ini para ulama mengatakan roboh akadnya akadnya batal karena mengandung unsur gharar dan Rasulullah melarang bi'il gharar ya, maka roba akadnya menjadi persentase dari keuntungan atau laba dan menghitung laba tentu semua dikeluarkan pajak dikeluarkan ke, kemudian biaya operasional dikeluarkan biaya apalagi biaya listrik segala macam dikeluarkan ketika itu baru laba dibagi bersama persentase hmm. persentase ini tidak mesti harus berimbang dengan uh, porsi modal bisa jadi modal yang 50 50 dan untuk yang bekerja yang saya umpamanya 60 40 eh, boleh. Allah taala. Baik, kalau Jazakallah mereka nama fikri. Semoga bisa difahami dan solusi yang disampaikan Ustaz ya semoga bisa dipraktekkan. Eh, uh, Jazakallah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? dengan Gufron dijalani. Eh, silakan Bapak. Hati-hati Pak di jalan Pak Gufron. Iya, baik. Ini uh, saya uh, ada saudara yang misalnya punya konveksi di daerah. Iya. Nah, misalnya pinjam uang taruhlah 50 juta. Cuma memang kita tidak ada perjanjian segala macam dan juga kita juga uh, tidak berharap dikasih keuntungan. Cuma kebiasaan misalnya di hari raya itu misalnya mungkin sudah pada masuk semuanya keuntungan suka ngasih gitu Pak Ustadz misalnya 5 juta gitu e, apakah itu boleh gitu seperti itu karena e, apa ya takut juga dalam hati itu kalau kita memberikan pinjaman ke saudara ah nanti dia suka ngasih ada perasaan gitu apakah itu boleh gitu Pak Ustadz Iya. Ya. Itu aja Pak Ustadz Insya Allah boleh Pak Gufron. Oh iya iya. Taufik. Rinciannya dalam hal ini berbeda para ulama. Bila orang ini dikenal ya bahwa dia setiap menerima pinjaman mengembalikan dengan berlebih. Sudah dikenal seperti ini dia. Hmm. Sebagian para ulama dalam mazhab Hambali dan ini mazhab dalam mazhab Hambali tidak membolehkan memberikan pinjaman kepada dia. Karena al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan kebiasaan dia menggalikan berlebih sama dia yang mensyaratkan pinjamkan saya uang sekian, nanti akan saya bayar berlebih. Hmm. Ini mazhab Al-Hanabil mengatakan tidak boleh. Tapi yang terkuat ini mazhab Syafi'i ada mazhab e, sebagian mazhab Hanabilah juga mengatakan boleh. hmm. Mengatakan boleh. Kenapa? Karena orang seperti ini baik. Dia tipenya baik <laughs> Dia yang harus mendapatkan bantuan. Hmm. Ya. Bukankah Rasulullah SAW dikenal dan beliau menyatakan eh, samhan idza qada wa samhan idza qada bila seseorang membeli, menjual, memiliki hutang, kewajiban sam itu bermurah hati. Hmm. Ya. Maka dia lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan tadi ya pendapat ini kuat dengan syarat tidak disyaratkan dan kita pun tidak berharap ketika dibayar dia diberikan pertambahan insya Allah tidak ada masalah wabillahi taufik nah, ya, jazakallah khair dan demikian Bapak tidak perlu khawatir Pak untuk memberikan pinjaman jazakallah khair kami berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon silahkan halo Eh, silahkan di 021 823 6543. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa umur di mana? Ibu Fitra di Riau. Silahkan Ibu. Uh, ini saya mau butuh duit 50 juta. Yeah. Udah saya coba pinjam ke bank syariah uh, dalam 36 bulan. Jatuhnya mesti bayar 72 juta juga akhirnya Pak. Apa ini riba? Bentar Ibu, Ibu akadnya dengan mereka pinjam? Iya, pinjam. Ibu ada usaha atau tidak? Uh, tidak ada usaha, Pak. Uh, Tapi... Halo? Iya, Pak. Ibu tidak ada usaha, tapi memang akadnya pinjam? Iya, pinjam. Bukan jual beli, bukan merubah bukan, bukan. istisna, bukan, teh. Bukan. Ya, ya, baik, Ibu. Jazakallah khair. Iya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya khawatir ini tidak ada akarnya, tetapi tidak Allah talam tidak mungkin rasanya bank syariah akarnya pinjam ini pinjam 50 juta kemudian bayar 32 tapi mungkin ada merubah tapi anakku dihalus lagi ibu tadi mengatakan memang saya pinjam dan mengatakan bank syariah saya butuh uang 50 juta untuk apa enggak ada pinjam akarnya mau atau apa enggak ada semua <laughs> pinjam enggak tahu mau akad urusan anda penting saya pinjam dan, ya. ternyata dikembalikan 72 juta Berapa tambahannya ini? 22 juta. 22 ah. juta. Ya. Berapa persen ini? Sampai 40 persen. Ah. Iya kan? Insyaallah. Ini ya. 40 persen? Nah, Yang di bank riba saja tambahan paling 13 persen setahun. <laughs> bank yang sepakat orang riba, maka ini 40 persen. Ya. Dan ini adalah murni riba bila makanya seperti itu murni riba walaupun yang melakukan adalah bank syariah semoga hendaknya ya. orang-orang yang terlanjur dalam hal ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala baik si peminjam maupun pemberi pinjaman maupun pegawainya karena Rasulullah melaknat dalam hadis dari kalangan muslim dan Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dalam hal ini yang mendapatkan uang 22 juta pertambahan kamu kilahu ibu tadi yang memberikan pertambahan hmm. dilaknat oleh Rasulullah katibahu pegawai yang mencatat akad ini wasyahidai dan saksi yang menjadi saksi dalam akad ini apa tidak anak artinya dijauhkan Rasulullah mendoakan ya Allah jauhkan si fulan dari rahmatmu bukankah tujuan kita untuk mendapatkan pinjaman agar mendapatkan rahmat Allah dan memberikan pinjaman juga agar mendapatkan rahmat dari Allah Kan Rasulullah menyatakan, jauhkanlah ya Allah orang tersebut dari rahmatmu. Berdoa Rasulullah mustajab serta makbul. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair atas penjelasannya demikian Ibu. Semoga disegerakan untuk melunasi hutang riba tersebut. barakalofik. Masih ada waktu Ustaz? Satu pertanyaan terakhir silakan. Satu pertanyaan terakhir kita berikan kesempatan di 0218236543. Halo. Ya, halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Ibu di mana? Ini aku di Cikarang. Silakan Ibu. Iya, mau tanya. Saya kan punya bimbel. Punya apa Ibu? punya bimbel bimbingan belajar. Ya, bimbingan belajar. Iya, saya bingung cara menentukan uh, biaya pendaftaran sama biaya bulanan. Nah. Mm Uh, dari saya ngambil uh, apa ya standarnya kalau di saya kan rata-rata les itu per bulan 80 sama 100. Kalau saya 35 ribu per bulan gitu. Kalau dihitung-hitung uh, buat beli buku, buat beli perbaikan fasilitas itu kurang gitu. Kurang? Iya. Eh. Kalau kalau mau naikin saya ya enak. Enggak apa-apa ibu berpahala ibu nyumbang kepada kaum muslimin. <laughs> Tapi kalau bisnis ya rugi ibu kalau bisnis. iya. Uh -uh. Terus uh, saya juga punya lagi uh, mau punya usaha yeah. Iya. uh, instalasi pengolahan air bersih. Yeah. Iya. Hmm. Uh, eh, dari PT-nya itu dia nggak mau kredit. Jadi kalau saya mau jual kredit itu harus kerja sama dengan teman sedangkan sedang sama teman dia ngambil margin 30 persen kalau teman itu nggak nggak mau bilang saya ngambil apa pinjam seribu dibalikin seribu tiga ratus nggak mau tapi saya jualnya seribu tiga ratus begitu dia ya. bilang ibu nggak mau ibu nggak margin nggak mau sama sekali juga <clears throat> kalau saya belum baru mau coba gitu baik baik ya. Ah. baik ibu itu saja jelas ibu pertanyaan ah nggak tanyanya begini saya kepinginnya uh, eh, kalau harga itu 4 juta uang muka 1 juta yang 3 juta ditanggung teman saya jadi uh, per bulannya 450 10 bulan uh, itu nggak dikenakan denda kalau terlambat yang penting 10 bulan terserah mau mampunya berapa itu gimana hukumnya kurang jelas yang tadi ibu ibu maunya DP satu juta Mm -hmm. Sisanya harga barangnya empat juta. empat barang harganya 4 juta. Nah, ini kalau cash juga segitu harganya? Nah, kalau cash empat juta. Enggak cash pun 4 juta juga. Iya. Terlambat tidak akan denda. Gimana? Terlambat tidak dikenakan denda. Eh, tidak dikenakan denda. Masya Allah, ibu baik sekali. Yang yang penting sepuluh bulan itu uh, harganya segitu. Jelas, jelas ibu, jelas. Mm-hmm. Terima kasih. Allah ibarik Masya Allah, sebagian orang ya, akhi. orang 80 ribu, beliau 35 ribu. Hmm. Naikin masih berat. Alhamdulillah, bila kaum muslimin seperti ini banyak, akan banyak orang terbantu. Nah, Tapi bagi dia halal bila umpamanya standar harga seperti itu 80 boleh dia naikin sampai 70 atau 60. Ya. Walaupun dengan 35 pun masih untung, masih untung, boleh dia naikkan. Hmm. Karena hukum asalnya adalah antarodin. Bila mereka redo dan yang dilarang lebih mahal dari harga pasar yang dilarang. Murah kan boleh, jangan kan murah. Gratis pun boleh. <laughs> tapi kan berpahala di akhirat, tapi mungkin tidak menutupi biaya perusahaan dan lain-lain. Boleh berbagai keuntungan sampai di antara sama dengan yang standar tadi juga tidak masalah. Hmm. Yang kedua, uh, juga masya Allah dia menjual tidak tunai sama dengan tunai kita inginkan ibu ini semoga menjadi developer sehingga banyak kaum muslimin yang mendapat memiliki rumah dengan harga yang murah. Hmm. Ya. Tapi apakah begini syariat dalam berbisnis? Tidak. Seperti ini boleh, tapi ini bagian dari kebaikan. Jadi, kalau dia ingin naikkan harga yang tidak tunai boleh, tapi jual beli bukan pertambahan hutang. Ya, saya jual ini, kamu mau bayar berapa? 10 bulan. Saya jual kepada Anda 6 juta. Kalau dia cemokes maka kisaran harganya 4 juta kalau 10 bulan 6 juta. dengan syarat ya dengan syarat kamu sekarang mau beli mana nanti saya pikir dulu berarti saya nggak belum ada jual beli saya baru, baru nawarkan hmm. ketika dia ingin menentukan salah satu, ya udah kalau gitu saya ambil yang 6 juta dengan 10 bulan terlambat tidak ada denda boleh halal ini ya. ini dikatakan oleh Syabda bin Bismillah bahwa ini dalam eh, dan juga fatwa beliau bahwa ijma para ulama dari masa ke masa menjual beli dengan harga yang lebih yang tidak dengan cara tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada tunai boleh ah. wabillahi Terima Baik, jazakallah khair atas penjelasannya dan ini jawaban terakhir di kesempatan pagi ini ya, sebagai kesimpulan Silakan. Iya. Semoga kita semakin mengerti akan agama Allah terutama dalam masalah wakaf. Ya. Karena kita hidup di zaman di akhir zaman yang banyak orang yang melalaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan khawatir niat baik dia untuk melakukan sesuatu malah menjadi uh, bumerang bagi dia menjadi uh, tempat yang menjerumuskan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.